بسم الله إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kesempatan hari ini ba'da fajar. Hari Senin 15 Februari 2021 bertepatan dengan 3 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di ahkam siyam Ramadan kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan puasa Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian ke-42 dan kita masuk kepada bab yang ke-6 tentang permasalahan fikih masuknya bulan Ramadan dan kita masuk kepada pasal bahrim dari puasa Yaum Syak maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, silakan kepada Ikhwanuna untuk mentasbih al-matan. Di kitabihi al ahbar as-sahihah Ahkam أحكام Ramadan, Al-Faslul الخامس siyamu yaumi syak. Maka dari fikih penulis menyebutkan la yajuz makna haram puasa yaumi syak. Telah kita sebutkan bahwa puasa yauminya adalah pada hari ke-29 dari Sa'ban kemudian tidak terlihat hilal. Maka hari itu disebutkan oleh para ulama ahli fiqh yaumi syak. Maka ke-30 tersebut. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Karena pada hari itu sudah jelas. Seperti nanti akan kita sebutkan hadis-hadis yang sahih. Sumu liru'yatihi wa asiru liru'yati akmilul iddah. Atina yauman. Puasalah dengan melihat hilal. Dan berbukalah dengan melihat hilal. Jika disempurna akan hari ini dan sebelumnya penampilan pengharumannya di hadis Rasulullah yang muttafaqun alaih di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tuqaddimu ramadhan bi saumi yaumin bi saumi yaumin wala yaumin alias yasumhu di hadis yang muttafaqun alaih ini disebutkan la tuqaddamu la nah, di sini la nahiyah ataupun taqaddamu fil mudhari majum dengan la nahiyah wa alamat jazmihi hatmu bi ilmi lafil mudhari dan menjazmkan mudhari yufidu tahrim dahulukan puasa dengan puasa satu hari seperti yaumi ini Kemudian dikecualikan yasumu sauman falyasumhu. Kecuali memang seseorang yang biasa tidak melaksanakan puasa maka tidak apa-apa. Seperti contohnya di bulan Ramadan ini wallahu alam kita hanya contoh saja jatuh pada hari Jumat. Maka terbit Senin Kamis. Maka di saat masuk bulan Rajab mulai dari awal Rajab dia puasa Senin Kamis. Maka akhirnya jatuh di akhir Rajab di bulan akhir dari di awal puasa Senin Kamis. Di pertengahan hari Kamis masih berpuasa. Hari Ramadan maka di sini tidak ada satu hari. Nah, no, betul. Maka pendalilannya jelas. La takdamu Ramadan bisa yo ya, Kecuali bagi yang mereka dan begitu pun di hadis simak Yalah, serius. Di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga di hadis Ibnu Abbas, la tuqaddimu asyhara bi siyami yaumin wala yaumin. Hadis Ibnu Abbas yang Hasan Baritun sama. Tidak boleh mendahului satu hari ataupun ataupun dua hari. Maka di hadis ini telah kita dan sekarang kita akan menyebutkan sekitar tujuh hadis yang maknanya satu dan di sini wajib maka digenapkan Sa'ban puluh hari dinamakan Yaum Sa' Maka pendalilan dari hadis-hadis tersebut mulai masuk kepada nomor satu minat ya pada syahra wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in guma alaikum fa'akmilul iddata 30 maka di hadis Ibnu Abbas disebutkan ajib tu maka sangat mengejutkan tuh Bagi mereka orang-orang yang mendahului bulan di mana mereka berpuasa sebelum bulan Ramadan karena terjadi syak pada genapkanlah 30 hari untuk Syakban. Tetapi digenapkan 30 Syaban. Dan begitu pun dari Ibn Abbas juga. Karena Ibn Abbas yungkiru an yataqaddama fi siyami Ramadan di dalam yarau hilal. Syahri Ramadan. Takmilu salatina laylah. Maka di riwayat ini pun yang syahid Ibnu Abbas mengingkari mereka orang-orang yang puasa Yaum Syak, di hari yang tidak terlihat, ingkari kenapa berpuasa? Padahal Nabi telah mengatakan, "Fa'induma alaikum fa'akmilul iddah salatina yauman." Ucapan Nabi. Maka ini dari asar-asar sahabat yang mengangkat kepada Nabi marfu semuanya terutama Ibnu Abbas mengingkari dan disebutkan ajibtu yakni mengherankan aku membuat heran mereka kok bisa melaksanakan puasa yauman dan juga dari sahabat sami itu rajulan sa'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-yawm ala dia sukuti fa yaqulu ba'dhum min Sya'ban wa ba'duhum hadza min Ramadan. Maka orang bertanya kepada Nabi dari hari yang yasuku fi hari yang padanya. Maka disebutkan sebagian manusia kaum muslimin ini bulan Sya'ban. Kenapa? Karena 30 hari. Sebagian mengatakan hada min Ramadan. Oh enggak, sudah masuk Ramadan. Kes sudah masuk Ramadan belum dilihat. La tasumu hatta tarawul hilal. Fa in gumma alaikum fa'atimul iddah salah fa in ubniya alaikum fa'atimul iddah. Hadis kalau ini pun Hasan Ligoyri dan pendalilannya jelas dari Nabi. Tidak boleh kalian melihat hilal. Jika tidak terlihat hilal, apakah dipaksaan dipaksakan puasa dengan dinamakan puasa ya dipaksakan puasa. Namun dihukumi Syaban salasina yauman. Dan demikian juga hadis Sallallahu alaihi ala alihi wasallam dengan Maknanya pun sama. Bahwa puasa itu dengan melihat hilal. Jika tidak melihat hilal, maka digenap you di 30 hari. Rasulullah bolak-balik melihat hilal di bulan Syaban lebih sering dan lebih dahsyat daripada di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Syar'i setelah selesai Syaban masuk Ramadan. Berbeda seperti sekarang saja masuk kepada Syaban biasa Syaban, tetapi wajibnya puasa Ramadan. Maka Nabi tidaklah sangat menjaga masuk pun akhirnya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan dan akhirnya bulan Syaban, summa yasumu liru'yatihi. Maka Nabi berpuasa liru'yati Ramadan dengan melihat bulan Ramadan. Fa'in jumlah di ada salatina yawmar tidak terlihat Ramadan, jika tidak terlihat Ramadan, ada salafina yauman. Dijadikan sunnah yufidu tartib. Di ilmi nahwi. Memberikan makna tartib. Maka setelah itu baru berpuasa. Maka inilah hadis-hadis yang semua berbicara tentang permasalahan Maka jika tidak terlihat hilal Ramadan, digenapkan Saban menjadi 30 hari tidak ada. Nah hukumnya haram karena Nabi mengatakan fa'iddu, fa'iddu, fa'ahbi'u, Sa'ban 30 hari tidak boleh berpuasa. Dan disebutkan di hadis la tuasilu Ramadan di saum yaum. La tuqaddimu Ramadan di saum yaum. La taqaddamu Ramadan di saum yaum. Maka pendalilannya pun jelas. Tidak boleh Ramadan di dahulu. Kecuali mereka yang biasa berpuasa Senin Kamis. Tidak apa-apa untuk didahului ataupun puasa Daud. Dan sekarang kita di tabliknya para sahabat bagaimana. Di akar yang dikeluarkan habus sunan Kunna inda Ammar ibn Yasir. Fa'utya bisatin masliyatin. Faqala kulu. Kata Nahar ba'dul qawm. Faqala ini sa'inun. Faqala Ammar man sama fihi an-nasu faqad asa Abal Qasim. Faqad asa Abal Qasim. Fa'ala ala alihi wa sallam. Maka inilah akar dari Ibnu Yasir. Yang nah, makanya hadis ini hadis yang atas sembilan diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari ini semuanya dari jalan Amr ibnu Qais al-Mulai an Abi Ishaq an Ibni Zufar Ini dia yang kita inginkan. Kenapa kita belum terjemahkan sudah masuk kepada karena kita ingin siapa yang berbicara di sini. Sunnah indah amat. Maka dia seorang tabi'i sila kepada Amar ibn Yasir. Kemudian Amar ibn Yasir datang dengan kambing guling sengaja diberikan kambing guling bagi murid-muridnya yang dia dengar. Fakala kulu, makan tanggung-tanggung. Hanya gorengan sambuling-guling. Fakala kulu, ayo makan sekarang. Karena kaum, maka orang-orang yang Nuzfar dan yang lainnya tanah tanahnya enggan dan menjauhi dari makanan tersebut. Maka langsung sahabat ini meyakini perkara ini adalah hak. haq ini saimun. Jadi Zulfar mengatakan aku berpuasa sehingga menjauh dari makanan kambing guling yang disiapkan. Apalah amar Masamal yauma alladhi yasuttu fihi nas Barang siapa yang berpuasa di hari ini yang mana Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia telah khas Nabi Muhammad. Bagaimana istimewa dari Sahabi di sini orang yang dengan hukumnya yang haram. Beristimbat dengan la taqaddamu Ramadan. Hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Hadis Ibnu Abbas la tuqaddimu Ramadan dan la tuwasilu. Hadis Ikrimah yang mursal. Jangan disambung Ramadan itu dengan satu puasa atau dua kali puasa yang tidak pusat bukan dari kebiasaan. Dan begitu pun diperintah yang panjang umur ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa'idhu ma'alaikum fa'akmilul iddah salatina yauman. Dan juga disebutkan bagaimana Ibnu Abbas ajibtu, yakni aku terheran-heran. Wa dan Ibnu Abbas mengingat para sahabat seperti amr Ibnu Yasir, Ibnu Abbas mengingkari karena mereka mengetahui hisab tidak ada dalilnya dan tidak boleh. Karena harus digenapkan menjadi syaban talatina yaumin, maka mereka malah melakukan puasa. Maka asal dari Amar ibn Yasir di sini Pasal yang kami sebutkan doif karena Abu Ishaq wa huwa Aisyah. Namun apa telah datang jalan yang lain dari Ibnu Abi Saibah di dalam musnadnya dari dalam Abdul Aziz Ibnu Abdul Samad Al-Amsur An-Ribi'i Ana Amar Ibnu Yasir wa Nasan ma'ahu bahwa Amr Ibnu Yasir para sahabatnya ataupun murid-muridnya maka atauhum dimasluk mereka para murid-muridnya ataupun tamu-tamu yang berpuasa kambing guling yang mana mereka berpuasa di Yomisak. Fajtama'u wa tazaluhum. Rajulun faqala lahu umannya yakin berbuka. Amar Yasir, gurunya mereka, sahabi yang agung, berbuka. Maka bagaimana dengan kita? Ya sudahlah berbuka saja. Apalagi bukanya dengan kambing guling. Nah, eh, gimana mau Atau mau, mau melanjutkan puasa yomisak? Mendingan buka puasa yomisak tidak ada dalilnya. Wa tazalahum rajulun namun ada seseorang tidak ikut makan dan menjauh dari hidangan. Maka dikatakan oleh Amar dengan tegas, taal. Sini kau. Fakul qala inni shaimun. Aku berpuasa. Faqala lahu Ammar in kunta tu'min billahi wal yaumil akhir fata'al fakul. Jika kamu beriman kepada hari akhir dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka makanlah. Itu perkara yang dosa. Karena dengan dikatakan jika kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, makanlah. Adapun di riwayat yang tadi apa? Asa abal qasd. Maka maknanya sama. Bahwa ini adalah jazr. Jazr. hid. Bagi mereka orang-orang yang berpuasa yomis. Maka sanad ini dahirnya sihat. Wali Abdul Aziz Ibn Abdul Samad telah diselisihi oleh Sufyan Atsauri. Maka Ibn Hiras an rajulin kuna inda Amr Ibn Yasir fil yawm alladhi fihi Dan dia adalah fi musannaf Abdul Razak. Dan Abdul Aziz Ibn Abdus Samad dan Sufyan Atsauri dua-duanya ikotan. Maka ziyadah rajul fi sanad tu'tabar ziyadah al-ilm atau dinamakan ziyadah sifat makbulah. Maka jika begitu, maka tambahan rojul di sini menjadi sanad ini rojul rojul an, an rojulin diriwayatkan oleh Imam Asawri di dalam musanaf Abdurrahim Adoif sanad ini dikatakan adanya rojul mubham maka meskipun begitu rojul mubham ini tadlis dari Abi Ishak Asabi'i pun baik, maka bisa naik kepada derajat Hasan juga inilah dari asar Ahmad Ibn Yasir yang Hasan Ridairi dan di sini menjadi kendali Dan penulis juga nama samar, kalau tadi beristimbat, menulis dengan perlakuan sahabat, yang mana mereka hidup di zaman Nabi, dan mengikuti manhaj salaf dan yang lainnya jika sanadnya sahih. Maka Ammar Ibn Yasir juga disesuaikan dengan tadi siang lalu bahwa Ibn Abbas pun mengingkari Maka di sini di dua hadis yang faidah apa? La yazul usad illa biyaqin. Tidak itu keraguan-raguan itu hilang kecuali dengan yakin. Ini di dalam poin Said al gitu ya. Maknanya bagaimana? Mereka orang-orang yang tidak melihat Ramadan, hilal Ramadan, kemudian mereka ragu bahwa mungkin Ramadan, tapi tidak terlihat karena mendung. Kenapa ibadah mereka dalam keadaan keraguan? Maka kita singkapkan ragu-ragu itu tidak boleh dalam keadaan ragu-ragu. Kita singkapkan dengan apa? Apa? Filul iddah salatina yauman. Kita genapkan Syakban menjadi di dalam agama ini. Bahwa idul usul di dalam agama ini. Bahwa tidak boleh seseorang beribadah dengan yakin. Maka bagaimana orang-orang yang berpuasa di Yom isyak pendalilannya ragu ragu apa namun maghribnya tidak terlihat hilal nah terus siangnya ya kita ragu mungkin ada hilal tapi karena mendung kenapa antum berpuasa ya ragu-ragu lah takutlah jalan yang Baiklah, mungkin Ramadan masuk, kita tidak tahu. Kan daripada Ramadan tertinggal, meninggal ada tidak bisa dengan spekulasi seperti untung-untungan, seperti main judi, ah, untung-untungan mungkin sudah masuk Ramadan, alhamdulillah kita puasa. Jika masih Sya'ban ya alhamdulillah karena telah dilarang tadi di dalam hadis Mutafakun alaih dari Abi Hurairah, la taqaddamu Ramadan. Di hadis Ibn Abbas, la tuqaddimu Ramadan. Di hadis Ikrimah yang mursal, la tuwasilu Ramadan di saum yawm wala yawmin. Ila rajulun kana yahu. Maka di dalam bahwa ibadah ini tidak boleh dengan syak maka hadis yang pertama, yang hadisnya pun keduanya la syakka wala raiba an Sukiya ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ar-rajulu yajidu fi shalah syai'an ayafta usalah qala la hatta yasma'a sawt tidak diadukan kepada Nabi seseorang yang sering diganggu oleh syaitan makruh di dalam saat sedang salat di bawah itu di tempat kan di situ. Aduh, kayaknya kentut nih. Ah, belum ah. Kentut terus seperti itu. Sehingga disibukkan dia dengan salat. Dalam salatnya dengan syaitan. Dan begitulah sebagian syaitan ya Allah bagaimana menguasai manusia. Terutama orang-orang yang jahil dari orang yang sholat. Begini, lihat saya. Allah. Allah. Aku sering ya Ini maksudnya tidak yakin. Allah Akbar. Terus ada juga yang sholat setelah itu, Walaupun amin, selesai itu keluar dia. Keluar. Balik lagi. Habis ruku keluar berulang-ulang dan juga yang keluar dari sholat berulang-ulang, mengulangi wudhu karena kentut dan sebagainya, katanya asyaiton di dalam sholatnya. Maka cukuplah dengan kaidah ini. Dan kebanyakan mereka orang awam, tidak berilmu. Adapun orang-orang yang berilmu seperti memahami hadis ini, mereka akan terjauh dari perkara tadi. Allah ya. Belum belum sampai Allah Akbar ini, Baru Allah diulang lagi. Geleng-geleng. Allah, iya sering atau tidak? Maka mereka meyakini bahwa takdirnya dan salatnya itu tidak diterima karena mungkin kentut ataupun takdirnya tidak makna tahu ikhlas itu dari mana. Alhasil seperti itu keadaannya dipermainkan oleh syaitan. Di dalam hadis ini jelaskan seorang bahwa dia di dalam sholatnya itu ada sesuatu di perutnya kembung atau bawahnya itu seperti membuang angin dan sebagainya. Dan ini banyak yang terkena kasus seperti ini. Apa jawabnya, jika syaitan berbuat seperti itu, jangan diputuskan ya. Apakah diputuskan sholatnya ya Rasulullah? lah, jangan diputuskan kamu. Kamu melaksanakan wudhu sebelum sholat? Iya. Ya sudah, tidak pernah sebelum waktu iqamati sholat Allah Akbar Allah kamu dalam keadaan suci tapi perutku di bawah kayaknya ada apakah diputuskan sholat pula tidak boleh kecuali apa hatta dua perkara hatta dari pertama terdengar suara it ah, sudah Meskipun kita maka sudah berarti dia itu tentu dia atau tidak berarti keluar atau namanya susah bahasa Arabnya susah waburok makna burok yang ada suara fitnya lihat bagaimana Arab semuanya dibedakan yang ada suara dinamakan abdurat. Yang tidak ada suara di Indonesia sama. Sama aja. Enggak eh, ini ada suara di dia oh, eh, saya kentut. Kok nggak bunyi kentut diri dia? Nggak ada ya? Sama. Alhasil pusat. Mana ada lil durat di dalam hadis Hadis syaitan. Yusayihin an Hurairah. Faina syaitan idas. Yajri walahu durat. Maka setan itu terkencing, lari terbirit-birit dan padanya tentu yang berbunyi. Maknanya tip tip tip tip tip. Itu sangat menghinakan sekali. Para syaitan kalau kita melihat mereka kesatuan invisible, itu kita lihat mereka lari terbirit-birit dan sentuh setiap langkahnya tip itu maka Allah hinakan keadaan mereka dengan azan waktu pertama tip ini dan dulu saya Indonesia azan di eh, tempatnya Jafar ya, dulu kadang-kadang tersenyum terbang hasil Itulah dari permasalahan keyakinan. Maka kita seperti itu. Jadi ditiup di bawah. Tenang saja. Ada suara pip, tidak ada. Terus siap-siap, tidak bau, ah ya sudah, teruskan saja. Seperti itu. Maka hadis ini hadis yang pertama tentang keyakinan. Dan hadis yang kedua dimasukkan oleh penulis dari Abi Hurairah yang maknanya sama yang lain. Dari Abi Hurairah. Tadi dari siapa? Abad Ibn Tamim, mutafakun alaih. Kedua dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa alaih. Husay amla jika suatu saat kalian dalam keadaan di perutnya ada sesuatu kembung dan sebagainya jadikan mainan untuk syait maka ditiup-tiupkan di bawah maka keluar atau tidak tadi seperti itu Fala ya minal masjid maka di sini fala yahrujanna yahrujanna filun mudore yang mabni dengan nun Maknanya jangan sekali-kali keluar dari masjid. Kecuali apa? Hatta yasma sautan au ya yajidariha. Kecuali ataupun mendengar angin. Maka yang kita sebutkan yang pertama dari Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid padahal kita sebutkan dari an ammihi dari pamannya. Maka paman dari Abbas ibnu Tamim di Subhan an ammihi. Namun telah disebutkan di riwayat yang lain. Seperti di riwayat Muslim ataupun alaih dimakan an abad ini tamim an ammi. Siapa pamannya? Dinamakan sahabi yang mubham. Dan sahabat kadang-kadang disebutkan di riwayat yang lain dengan amatnya Dan Alhamdulillah hadis ini mutafakun alaih disebutkan mubham. An abad ini tamim an ammihi. Disebutkan di riwayat Imam Muslim dari jalan Abu Bakar wa Zuhair bin Harb. Maka disebut Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid di sini adalah Al-Madini Al-Ansari. Ya. Ammihi. An ammihi diketahui. Dan ucapan fala yahud minal masjid hatta yasma sautan Ayyaji dari rihan ini adalah syahid dari lafad kita inginkan. Dan juga di hadis Abi Hurairah eh, di hadis Abi Hurairah juga yang setelahnya dan juga di hadis dari Abdullah bin Zaid Al Ansari juga lakukan la yang fatil wala yang itu di riwayat kita janganlah keluar dari sholat kamu. Maka ketahui tahiyat kepada Allah sesungguhnya sebab ibadah. Tahkumu bil biqa ala asliha bil yakin. Kita menghukuminya secara yakin. Ya tayakkan khilaf dalik. Sampai datang yang menyelisihinya dalam keadaan pula. Maka walayaduru atau atori alaiha. Maka ini seperti alasan di dalam agama ini watar diulahkan ahkam lil yakini kala yajilu syakka lil yaqidahnya. Watar diul ahkam lil yakin. Maka hukum itu dibangun dari keyakinan. Seperti sekarang kita melaksanakan sholat, kita sudah wudhu, terutama melaksanakan sholat isya, di mana kita melaksanakan pelajaran ba'dal maghrib, maka setelah selesai dari pelajaran, kemudian mati sholat, dan kita langsung sholat tanpa wudhu. Iya, tanpa wudhu. Kenapa? Karena yakin. Tadi kan kita belajar waktu maghrib. Sebelumnya kan sholat maghrib. Dan saya mengajar di atas kursi. Dan saya tidak mendengar pit dan juga tidak mendengar bau. Maka saya yakin wudhu saya ini masih ada. Seperti itu keyakinan. Dan tidaklah keyakinan ini terangkat dengan yakin yang datang. Dengan apa tadi? Dengan mendengar suara ataupun dengan ada Maka itulah yang diinginkan dengan ibadah itu dengan yakin dan tidak terangkat dari keyakinan yang ada kecuali dengan yakin juga. Si imam ini misalnya setelah di sholat isya perutnya mulas. Baru Allahu Akbar mulas dan mulas dan mulas dan di sini tidak baik jika dia menahan. Hukumnya bisa mengurangi keikhlas, ke kusuan Madinah. Maka sebaiknya dia tinggalkan. Kemudian ataupun gas rasa, maka dia tinggalkan. Namun jika hatinya hanya mengatakan ragu-ragu tidak bisa. Tidak keluar tiap tidak keluar dari keyakinan dia mempunyai wudhu kecuali dengan yakin pula apa dengar suara ataupun bau. Maka faidah mengatakan la tazilu syakka bil yakin. Maka tarji'ul ahkam lil yakin fala yazilu syakka lil yakin. Maka begitu pun permasalahannya di dalam permasalahan puasa yomisyak. Dijadikan dua ini oleh penulis dalam masalah di sini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk tidak di hari syak. Dengan dalil apa? Yakin. Mana dalil yakinnya di hadis-hadis yang tadi disebutkan? Ida ra'aitumul hilal fasumu. Ida lam taru ataupun jika terhalang dengan gomam ataupun mendung faat milul iddah salatina yauman. Maka sempurnakan bulan Sa'ban 30 hari. Ini yakin atau tidak yakin ucapan Nabi. Kalau ini yakin ucapan Nabi berarti kita tidak boleh puasa. Maka oleh sebab itu di hadis hadis lain disebutkan la taqaddamu Ramadan bi shaum yawm wala yawmin. Ibnu Abbas la taqaddimu Ramadan bi shaum yawm wala yawmin. Dan di hadis Ikrimah la tuqsilu Ramadan bi shaum wala yawmin. Maka para sahabat seperti Amr bin Yasir dan Ibnu Abbas mengingkari bahkan berkata Amr bin Yasir man shoma fi yaumi yasukunan nas Fakat aso abal Qasim. Kenapa? Karena perkaranya yakin ibadah ini. Apa itu? Hari ini syakban 30 hari. Yakin berbuka. Ya, yakin berbuka pada saat itu. Dan orang-orang yang tidak berpuasa, siapa tadi? Salah, uh, salah, salah ibnu Zufar. Maka dia iqtazal, dikatakan, jika kamu beriman kepada Allah dan Rasul, kamu berbuka. Sampai seperti itu dikatakan. Kenapa? Karena puasa dan berbuka dengan yakin. Dan hari itu masih syakban dengan yakin. Karena Nabi mengatakan, jika tidak terlihat Ramadan, penuhilah. syakban menjadi 30 hari. Yakin seperti itu. Maka penulis beristidal dengan hadis dua tadi dari Abdullah bin Zaid, Abi Hurairah, yang mana menunjukkan bahwa perkara-perkara ini perkara yang yakin. Maka bantahan kepada mereka nanti akan datang secara rinci namun kita berikan secara ringkas bagaimana ibadah mereka dalam keadaan zon. Kenapa kalian puasa biomisat? Mereka spekulasi mainannya seperti judi ataupun yang lainnya. Nah daripada kita kecolongan suatu hari Ramadan, Kan lebih baik kita puasa. Inilah wajah salahannya Kenapa? Karena ibadah mereka bukan berasaskan keyakinan. Tetapi berasaskan don Spekulasi. Dan Allah berfirman, Inna donna layagni anil haki say'a. Layugni anil haki say'a. Sesungguhnya, don itu tidak cukup untuk dijadikan hujah. Permasalahan ibadah yang penuh dengan dom dan ibadah penuh dengan dom itu tidak boleh bukan dari perkara yang hak maka harus ibadah itu yakin maka di dalam hadis tadi jangan keluar jika kamu merasa sesuatu di bawah jangan keluar sampai terdengar suara ataupun sampai kamu merasakan adanya sehingga yakin itu tidak terangkat kecuali dengan yakin. Paham ya? Wajah pengadilan. Maka dengan ini kita cukupkan kajian kita. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairah. Barakallahu fi ilmikum. Ada pertanyaan tapi nanti saja siang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu